أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Mari sama-sama kita kembali memperbaharui niat dan iktikaf kita di dalam ini masjid sering kita lupa nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah taala pada malam Sabtu tadi kita mengambil barakah tabarruk dengan riwayat hidup seorang aulia Allah Ta'ala yaitu adalah Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani pada malam hari ini kita kembali berniat mengambil barakah dengan mengungkapkan tarikh riwayat hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan putranya dengan cara disembelih Walaupun ceritanya hampir setiap tahun kita bicarakan tapi kita mengambil barakah. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Di ketika disebutkan biografi dan riwayat hidup wali-wali. Allah menurunkan rahmat. Apalagi wa Ibrahimu khalilu abik. Ibrahim adalah bapak dari segi agama. Menurut catatan ulama, antara kita dengan Nabi Ibrahim kurang lebih 4.500an tahun. Sudah 4.500 tahun bukan bilangan yang sedikit dan masa yang sebentar cukup lama tetapi riwayat beliau ini dikekalkan dan diabadikan dalam Quran diingat oleh semua orang Islam sampai hari kiamat kenapa sebabnya Ibrahim membuat riwayat hidup yang baik. Sudah saya katakan, apabila kita hidup ini membuat riwayat hidup yang baik, seakan-akan ditulis dengan tinta emas tak lepuk karena hujan tak lengkang karena panas dibaca orang terus Begitu pula sebaliknya apabila kita hidup ini membuat riwayat hidup yang jelek dibaca orang terus. Terserah kita. Apakah kita membuat riwayat hidup kita ini baik atau membuat riwayat hidup kita jelek? Seorang pemerintah misalnya Walaupun dia ratusan tahun meninggal dunia tapi dia pernah menggelapkan uang negara miliaran rupiah. Seratus tahun masih diingat orang lain. Sebaliknya apabila pemerintah itu atau pejabat itu membuat riwayat hidup yang baik seperti merenovasi masjid, memperbaiki masjid, membuat masjid sudah 25 tahun tahun ini bulan Muharram ini Masjid Raya Sabilal Muhtadi siapa pendirinya siapa gubernurnya 25 tahun tetap teringat bahkan ulun merencanakan akan melaksanakan haul akbar dalam rangka memperingati 25 tahun Masjid Raya Sabilal Muhtadi Tiga yang kita ambil dalam cerita Ibrahim itu. Kita tidak bisa menurutinya. Mudahan kita diberi rahmat dan barakah. Dengan berkat Nabi Ibrahim kita dapat sedikit demi sedikit menteladaninya. Yang tiga itu apa? Yang pertama, kataatan Ibrahim terhadap perintah Allah satu-satunya putra kesayangan beliau Ismail anak cuman satu satu orang bayangkan berusia tujuh tahun langsung entroksi dan perintah Allah sembelih betapa beratnya menyelesaikan perintah Allah ini tapi Ibrahim tidak merasa berat Allahu Akbar anak bukan akbar tapi Allah yang akbar kita jangan pun anak disuruh menyembelih membeli satu ekor kambing atau sapi untuk tujuh orang saja sulit bahkan di kampung-kampung atau di kota diajak bakorban kapian tahun ini jawab sidin sudah tahun tadi gitu ganangan sidin perkiraan beliau korban itu seumuran sekali seperti akikah korban itu setiap tahun bahkan setiap waktu secara umum korban mengorbankan harta mengorbankan binatang dengan cara disembeli dengan khusus hari 10 Hijjah dan Tasrik menyembelih binatang kambing atau sapi itu korban khusus korban umum setiap ada kesempatan uang korbankan sangat besar ancaman Rasulullah yang mampu membeli kambing yang mampu membeli sapi tidak berkorban hari itu apa ancaman ada dua hadis Rasulullah yang perlu kita renung man kanat lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana hadis yang kedua man kanat lahu sa'atun falam yudahi. Peliamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian. Dengarakan orang sugih. Dengarakan. Tuan gurunya keliling kampung menyembelihakan kurban orang. Sidin kada kurban. Tu kada kan menyindir, kada kan terang-terangan. Ah. di kampung situ lima menyembelihakan, kampung sebelah tiga kampung sebelah lagi dua sampai setengah hari anan kuleling menyembelihakan sapi orang aja sidin pak parai Orang kadang menyindir orang, menyindir diri sendiri ya. Memadahi diri sendiri, mana hati. Dalam hadis Rasulullah barang siapa ada kemampuan hari itu membeli kambing satu ikur atau tujuh orang untuk satu ikur sapi ada kemampuan, ada kelebihan tapi enggan berkorban berbagai macam perhitungan la pala yakrabanna musallana jangan mendekat musalla kami ya Nabi. jangan ber jangan mendekat musalla kami jangan baparak lawan kami berjauh-jauh aja satu barang siapa ada kemampuan di hari raya itu ini masih ada kesempatan besok hari Sabtu Ahad Tarawiyah Sanayan Arafah kemudian hari raya hari Selasa Arba masih ada kesempatan Kamis masih ada kesempatan Jumat empat hari korban itu disuruhkan empat hari hari raya tambah tiga hari hari tasrik sampai-sampai hukum agama mengharamkan puasa hari tasrik hari 11 Zulhijjah 12 Zulhijjah 13 Zulhijjah haram puasa kenapa? karena diperintahkan memakan daging korban nah, amun kita karena dia korban nah, karena dimakan Kemampuan ada hari itu cuma berbagai macam perhitungan-perhitungan. Kada bakorban hari itunya. Paliyamut maka hendaklah mati pilih dua. Mati Yahudi atau mati Nasrani. Islam jangan dipilih. Yahudi atau Nasrani. Kristen dan Buddha. Silahkan. Islam jangan dipilih. Ini hadis adalah ancaman bagi orang yang mampu tidak mau berkorban. Sunat muakat adingnya pada wajib bukan pengertiannya bila kada bakorban kafir kada. Itu dari ancaman Rasulullah. Sama contohnya ikam nakaijar apabila kada manukarakan roko awas ikam kada boleh naik ke rumahnya sekalinya kada kawanya nukarakan roko naik kan kada apa-apa ya. daripada memaksa Rasulullah memperintahkan menyuruh supaya berkorban hari itu anjuran Rasulullah Pada suatu ketika Nabi Ibrahim mengumpul seribu ekor kambing. 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Ibrahim belum mempunyai anak. Ibrahim istri dua. Istri yang pertama Sarah, istri yang muda adalah Hajar. Sekali lagi nah, Ibrahim bini dua sekali lagi Ibrahim bini dua kenapa nah, tertawa disuruh mengikuti aja risiko hadapi sendiri teritua Sarah sudah mencapai umur 99 Ibrahim lebih mi'ah lebih seratus tahun belum dikaruniai Allah anak belum mempunyai momongan tidak ada yang tangis anak di rumah berdoa setiap malam Ibrahim Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Allah beri aku anak yang saleh menyambung dinasti keturunanku ya Allah beri anak aku anak beri umur lebih 100 bini sudah 99 tahun wahia maktu'atun anil haidah kada datang haid lagi ujar orang kampung ini lalakian diam saya tanya ibu-ibu apabila orang jar bibinian itu buai kada datang haid lagi kurang nafsu lawan lalakian tuh bujur kabu jangan tertawa ini pertanyaan apabila bibinin itu kada datang haid lagi ya yakni katuhaan sudah kurang nafsu lawan laki bujur kabu nah, kada jelas dangarakan lah lagi nah bujur kabo man bujur maaf lah nang isi bini tuha nah kada kau dipakai lagi caka ibarat pohon karet tuh gatahnya kada tapi begatah lagi maaf itu pohon karet lain manusia Karena Ibrahim istri dua, kaya raya, tapi salahnya belum punya anak. Ibrahim mengumpul seribu ekor kambing. Seratus ekor, tiga ratus ekor sapi, seratus ekor unta. Coba kalau dihitung matematika ini penuh. Kalkulator ini penuh Berapa nilainya? Seribu ekor kambing, tiga ratus ekor sapi, seratus ekor unta. Disembelih hari itu. Dagingnya diserahkan kepada fukara wal masakin. Kita seekor sapi betapa dada damu. Pina pemba banyak-banyaknya apa korban. Ibrahim sendirian seribu ekor kambing, tiga ratus ekor sapi, seratus ekor unta. Sembelih, semua dagingnya dibagikan kepada pukara wal masakin. Bahkan satu riwayat Ibrahim itu digelar Abu Difan, bapaknya tamu. Beliau tidak mau makan terkecuali beserta tamu bilanya tamu kadada kada mau makan bilanya kadada tamu dicari sampai 2 kilo berjalan bila ada tamu bawai bulik makanan sulit juga mencari kayak ini dan menuruti sulit bilang kita jadi lirik buhannya Paji jadinya makanan kah <laughs> jangan maning menuruti Nabi Ibrahim nang itu di tengah jalan aja lah minta-minta banyak menyupanakan benar lawan kita Kalimantan Selatan menampakkan benar bahwa kita adalah orang miskin apabila kata Rasulullah berniat dia mengemis untuk kehidupannya maka dijadikan Allah pakir buat selama-lamanya bahkan mahurupi duit pacah orang hasil meminta-minta lawan manukari beras orang meminta-minta mawarisi pakir bujur gak? buat bujur gak? iya tuh bujurakan ada kitabnya jangan mau rupi duit pecah orang hasil meminta minta itu jangan menukari barasnya itu punya meminta assalamualaikum minta baras lalu kita menukari mawarisi pakir kita juga sarikan nih buahnya di lawan aku nih memadahkan aja orang bahari kayak apa aja pakirnya kada mau ngomong di tengah orang kadang mau bepandah pakir kadang mau menyampaikan diri pakir lawan orang kadang mau bingung malaikat Om mah hebatnya Ibrahim seribu ekor kambing tiga ratus ekor sapi seratus ekor unta hebatnya kada kawa manusia menuruti ada masuk ujub sedikit Ibrahim ujub ditegur oleh Allah nah ujub ini masuk siapa aja dan ujub nah Pak Ibrahim berkata jangan kayak itu malaikat teh wallahi laukana li ibnun laukana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah jangan kambing itu aja kan jangan sapi itu aja jangan unta itu aja andai kata aku dikaruniai Allah taala anak disuruh Tuhan menyembelih anak kan kesembelih juga nyaman dai pandir karena sauran kada beusi anak belum setiap malam Ibrahim Rabli Rabbi habli minas salihin badua tarus Ibrahim kada putus asa Allah beri aku anak ya Allah beri aku anak digamati mati sidin juga apa mun berdoa jangan ya, ada digawil-gawil kada mau juga ya bagaimana naik mangungura nah Bagamat naiknya tuh. Nang tuha narannya kan kurang tuha naiknya aja bagamat. Makanan tuha ini kajutan. Dia mendengar tangis cucu kan lama. Kajutan. makam bilanya mati hidup bakal makam bila masinnya tuh mati bakal kajutan mah hidup itu lambat benar ini sabida motor lah sabida motor bila maknanya hidup tuh mati bang kajutan mah hidup itu lambat benar bujur kanan doa bujur jadi ah. Robbi habli minas salim tiga mati sidi sakalinya hamil han maigau jalan tua maka Ibrahim itu berisi anak dua. Istri muda melahirkan anak namanya Ismail. Istri tua melahirkan anak namanya Ishak. Dengan berkat membiniakan laki. Dengan berkat membiniakan laki nah, nah ini nih ini bah yo nih iya, iya, barakat membini akan laki bini anum batianan saurang batianan juga barakatnya dangarakan nang ada beisi anak bini akan melaki, itu atau nang beisi anak bini akan bertambah pulang sudah ulun padahkan minggu tadi sudah ulun ngomong orang bahari wanita tangah pal membawa hayam bini itu bilanya hayam bini itu ada beisi dulak di sebelah kampung tuh alang lakinya bangkok membawa sidin setengah pal membawa ditimbai sidin hayam bini itu ke hayam bangkok satu mat barang sekali barang supaya anaknya jadi anak hayam bangkok pulang itu hayam lain manusia hayam timbayakan ke hayam lakinya bangkok supaya anaknya bangkok pulang hayam lucut halus ini jurang hayam bangkok jurang ayo di apa lagi menyambat nangin na, karena efek sampingnya guru bakal itu cabul ban aja babaca mun orang di warung bang pandirang cabul ban nang itu kada dibahas ya sudah orang babacaan nang pas pulang pembicaraannya dipadahkan cabul macam-macam moy ini ulama dangki narnya itu Ishak dari Sarah istri tua istri muda Hajar melahirkan Ismail Ishak terus turun ke bawah sampai kepada Nabi Isa membawa agama Nasrani istri muda barian raja ini Ibrahim itu istri beliau yang dua Hajar dengan Sarah itu min ajmalin nisa diadakan kontek kecantikan paling pembungasnya bini Nabi Ibrahim Han, mana orangnya sugi mana murahan mana pulang orangnya Nabi Rasul mana bini bungas lengkap aku ingat pandir orang bahari bila ikam tuh aja di pesantren tuh kada tahu di bibinian ilmu ibadah ilmu ibadah coba aja kamu kena sidin dikaruniai Allah bini bunga-bunga apabila isukan kemarin tiada hari tanpa pacaran gawian maksiat bini jesidin bininya aja kam malihat kan galianan bujur kah lihat aja orang-orang nama maksiat untuk bidinya lihat kita kadang menghinakan tapi mengektibar mengambil ektibar bungas-bungas benar bini ulama bahkan bilangan kada seikung aja sampai empat kenapa sidin kada tahu urusan kami bibinian bibinian menyarah ada nang orang isukan kamarian mencintai bibinian aja nang hakun kan orangnya nang potongan kayak ancak rombis kayak apa aja ancak rumis itu itu orang hulu sungai aja tahu enggak jadi Ismail terus turun ke bawah sampai Nabi Muhammad membawa agama is Islam itu tuh sejarah ah ja Ibrahim ikatai masih enteng anak gan mun aku ada bayi si anak disuruh Allah Ta'ala menyembelih ku belum punya anak itu Ibrahim bisa berkata belum punya anak lalu hamil hajar lahir Ismail cantik luar biasa umur tujuh tahun puncak kecintaan anak umur tujuh tahun itu puncaknya tuh Musa puluh tahun kada sabar apa lagi apalagi umur 20 tahun kada sayang lagi apalagi umur 40 tahun nah, kada sayang lagi umur 7 tahun malam 8 Dzulhijjah datang malaikat Jibril ya Ibrahim aufi binadarika sempurnakan nazar engkau Pagi hari Ibrahim bangun memikirkan mimpi. Apakah mimpi itu datang dari Allah atau mimpi itu datang dari syaitan? Kalau mimpi datang dari Allah, tidak mungkin Allah menyuruh menyembelih anak. Kalau mimpi datang dari syaitan, tidak mungkin seorang nabi dan rasul didapati syaitan. Ya tarawwa. Maka itu hari 8 Dzulhijjah namanya hari tarawiyah kebingungan mimpi itu datang dari Allah kah datang dari syaitan yakni delapan Dhul Hijjah itulah dinamakan hari tarawiyah. malam berikutnya bermimpi lagi Ibrahim datang lagi Jibril ya Ibrahim aufi binadarika Ibrahim tunaikan nazar engkau Ingatkan tujuh tahun engkau pernah mengeluarkan perkataan wallahi laukana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah demi Allah andai kata aku punya anak anak pun aku sembelih ingatkan ingatkan mimpi engkau ingatkan nadar engkau hari ke dul hijjah Ibrahim yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah yakni hari ke-9 hari Arafah kedua hari ini adalah hari besar walaupun kalender tidak merah tapi dua hari ini hari besar hari Tarawiyah dan hari Arafah keduanya diperintahkan kita puasa Tarawiyah dan Arafah tahun ini hari Ahad lawan hari Senin. Hari 10 hari Selasa, ya kan? Hari Selasa hari raya, 9 Dzulhijjah hari Senin Arafah, 10 yaitu hari Minggu atau hari Ahad. Jadi hari Ahad lawan hari Senin, Tarawiyah dan Arafah disuruh akan lawan kitab. Wow puasa. Dalam hadis Rasulullah Barang siapa puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah hari Senin tahun ini hari Senin maka menebus dosa setahun yang telah lewat dan menebus dosa setahun yang akan datang Mun ada kemauan terserah. Ini terserah. Barang siapa puasa hari Arafah kata Rasulullah menebus dosa setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang. Ibnu Abbas berkomentar. Ini hadis Rasulullah al bishar habar gembira lawan kita. Barang siapa puasa hari Arafah, maka dijamin orang itu setahun yang akan datang hidup. Karena setahun kata Rasulullah menebus dosa yang akan datang. Berarti jatah kita masih ada setahun hidup. Jadi bila hendak ada jaminan Rasulullah bahwa setahun lagi hidup, kita puasa sanayan kaina bila sanayan kaina kada puasa bisa mati terserah kita aja itu Ibnu Abbas sepupu Rasulullah yang teralim berkata hendaknya kamu puasa Arafah karena jaminan setahun hidup lagi oleh Rasulullah karena menebus dosa setahun yang akan datang aku jago gue ya, maaf aja bang asal anda yakin aku minta kok puasa benar ya Arafah tahun tadi sekalinya mati sih din kenapa jawabannya boleh jadi puasa sidin kada sah boleh jadi puasa sidin tuh sambil menguyai orang boleh jadi puasa sidin tuh kada betul-betul hari Arafah bisa aja hari Tarawiyah maka itu disunatakan dua hari pasangan dua al-ihtiyat kata ulama kalau inya dua hari itu kada tahan lagi kita kita mengira hari raya hari salasa tahu-tahu misalnya sanayan kita puasa salas kita puasa ahad ahad tuh bisa aja arafah munya kada arafah atau bisa tarawiyah maka kada salahnya pasangan dua amun dua tuh memasang kada nangkananya juga sadang sudah tak. dan perlu diketahui apabila subuh Arafah sudah disunatkan bertakbiran jarang ini mulai subuh Arafah sunat bertakbiran berakhir hari imba asar hari tasrih di mana ada perkumpulan-perkumpulan manusia sunat bertakbiran jadi imbas sembahyang subuh sanayan itu sunat betakbiran. Nah, ya, hari sanayannya hari raya apa nih? Masjid raya betakbiran. Seorang bungol kada mendengar. Eh. Bungol kada mendengar orang membacaan jurang sunat betakbiran hari Arafah subuh Arafah. Jadi guru sapuan subuh senayan sunat sudah betakbiran biar aja orang apa, apa kan. nah pejabat takbiran itu karaya kan apakah tunang bersuara tuh bungol juga subuh arafah terus cuma bacaannya aja malam ini kan ada belum lagi cuma latihannya subuh arafah lah subuh senayan sudah disunatkan Jadi sekali lagi kami beritahukan malam Selasa, malam hari raya loh kita pengajian tetap pembacaan kitab Al-Mursidul Amin. Jadi kita sebelum pengajian takbiran Berarti tiga orang bertakbiran. hanya pengajian. Nah apa ada malam hari raya tuh nah apa ada gawian? Sibuk nang apa ada? baik kita berkumpul berbacaan man ahya lailatal idain lam yamut qalbu hina tamutul qulub maka hendaklah rayakan dihidupkan malam hari raya barang siapa menghidupkan dua malam hari raya hari raya fitrah dengan hari raya kurban tidak mati hati maksudnya tabuka terus beribadat amin pengajian kita biar aja malam hari aja pengajian pengajian itu nang memba, nang menyambat tuh bungol juga jadi kita biar aja orang malam hari aja sibuk matur apa kita beribadatan pengajian batakbiran kita kita undang kain akwari dua-dua bertiga batakbiran kita mbah batakbiran hanyar membaca kitab pulang Taruh tarusakan halok kisahlah mambil barakah ujar Ibrahim aku yakin dah mimpi ini datang dari Allah besok aku hari ini aku hendak berdendam-dendaman aku lawan anak anak adalah kesayanganku disuruh Tuhan menyumbali besok aku sumbali. mun hari ini aku kada sempat berdendam-dendaman tanpa memberitahu istri dan anak. Hari ke-9 Hijjah, hari Arafah tuh Ibrahim bilang banyak maiti anak aja. Cangang Ibrahim. Umay uja Ibrahim. Isuk akan kusembelih anakku deh. Kayak apa pengerasa? Andai kata kita kayak apa? Jangan pun kita disuruh Allah Ta'ala menyumbalih anak. menyumbalih harta kor, binatang korban aja berat. Iya di pesantren kakanakan kada parai kita. Hari raya ini kada parai kita. Rela akan aja nang memunduk. Ada akan aja. Tapi salah nana. Aku akan siap menjamu ikan kakanakan sebagai pimpinan aku menjamu binatang korban siap ikam ikam hari raya juga makan sampakan sepenuhnya sebanyak-banyaknya makan hari itu aku menjamin bapak parai sedikit parai sedikit parai sedikit parai nah itu ya kok semestinya Pji istu nang berhak nang berhak pangangkatannya ulun maaflah pegawai negeri PTT pegawai tidak tetap apabila mengabdi di masyarakat 10 tahun diprioritaskan dia diangkat bujur ke siapa untuk program pemerintah ah itu loh boleh apabila honorer di kampung apabila inya mengabdi sepuluhan tahun sudah mengabdi di masyarakat maajar mah maka diproretaskan akan menjadi PJS PNS itu salah sambat mah diproretaskan paham kada paman bapak juga kembali kisah mengambil barakah isoknya Ibrahim kusumbalih anak kuring ada tahap isukan harinya jangan Ibrahim melawan anak ambil seutas tali ambil lading di tangan sebelah kanan lading di tangan sebelah kiri seutas tali niat Ibrahim lading untuk menyembelih tali mengikat kaki dan tangan anak diajak nak ika hendak naik naik gunung turun gunung melatih kesatriaan menuju mina. nak hendak ke berjalan-jalan umat abah kakanakan ini bila dibawai ya, suka inggih tanpa memberitahu hendak disembelih itu kada dipadahkan hajar apa mandi anak kita calak matai minyak rambuti bajuinya harumi awaknya aku hendak membawa kabina hajar memandi nang anak menyelihi baju nang hanyar mencalaki matanya kemudian lagi rambutnya di minyak rambuti dibawa anak itu menjadi sunnah sindiran orang nambah korban lihat isukan sapinya dimandi nah itu itu ambilannya isukan sapinya dimandi dicalak matai nah ya dapat nah aja calak mata dipupuri nah ya itu itu cuma sabuting ulun bepasan jangan jangan dibajui mun handak bajunya nento dijulung lawan tukang sumbalih aja itu ambilan ambilannya am, ambilan sejarah Ibrahim bid'ahlah ada ada sindirannya ada ambilannya sapi itu dimandii isukan kemudian lagi di dalam kitab nang korban itu tanggal 1 hijjah sampai tanggal 10 hijjah jangan mahir si koko rambut jangan bagunting mun handak belum tadi mun bagunting jangan karena menjadi saksi seluruh anggota kuku bulu rambut menyaksikan bahwa kita adalah orang berkorban Nah, aku sudah tahu gunting-gunting gue eh, kayak apa aja. Mana kan ada korban juga maaflah, maaflah. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Bilanya mampu kada kan korban, kada kan dikakui Rasulullah Islam. Itu daripada anjuran yang ber, bilang bapaksaan Nabi menganjurakan. Dirasai eh, siapa ada nak menukar sapi saya ikung tu mampu kah kadakah manukar sapi itu batuju mampukah kadakah munnya mampu kada mau apa hadis Nabi tapi bila mampu mau berkorban apa kelebihannya man karraba korbanan pabi awali katratin katarat min dabmiya ghafarallahu lahu dunubahu wa dunuba iyalihi barang siapa berkorban satu pengorbanan awal titik darah yang disembelih itu sudah diampuni orang yang berkorban dan anak buahnya diampuni Hah, ulun ini ada pengemah jatakan benar jakanya pian ini dua adalah menukarakan sapi seikung nah guru sumbalihakan kakanakan di pesantren itu nah sembaliakan kakanakan nang pacang nang di pesantren itu karena kakanakannya pang sembali mumat ketinggal kada pangun unbaan munnya kada juga ulun seorang nyata di pesantren itu orang nambah ibadah lawan Allah bagi di kampung nih maaf bagi di masjid raya banyak kan datang ke warahan dek dagingnya nah diambilnya takbirannya kada sambahyang yang raya kada baik pada kada mun sudah babagi dagingnya mun sudah babagi zakat fitrahnya berabut ibadahnya kadanya tuh kada menyindir kada terang-terangan aja bujur kah bujur kah mah pina berangkat Ibrahim kada memberitahu lawan bini kada tahu beritahu memberi anak kada diberitahu anak ayo eh, ayu Ibrahim anak wae eh. setumat lagi sampai kami naku sumbali iblis sibuk uja iblis kayak apa hari ini caranya nih supaya Ibrahim nih kada jadi menyembelih bila Ibrahim lulus ujian Allah Ibrahim pangkatnya naik pulang ألا ترى اعتدال قامتي وحسن صورتي ولطافة سيري ujar iblis membisik Ala tara i'tidala qamatihi wa husna suratihi wa latafata sayri umma Ibrahim anak ikam bungasnya anak ikam lantihnya ai bapandir Umah ai bagusnya jalannya luncat-luncat wan abah. Tegaknya ika menyembelih. Dikutuk sejarah Ibrahim ika menyembelih anak. Nintu juga tuh cilingan tuh nalalo nintu nah. keluar lima ribu sayangnya maja iblis sayangnya lima ribu asa kehilangan ah itu tuh dibisikinya kita ya kada jadi itu mantap duit eh, lima ribu keluar lima ratus hana panggal nah, itu iblis itu membisik tuh. dijawab oleh Nabi Ibrahim naam iya anakku bungas anakku pintar pandir anakku penjalannya bagus anakku bagus anakku harapan emas akan datang walakin umir tu bidalik tetapi mulai disuruh Allah aku kan sayang cakanya Allah kada menyuruh kada perlu aku membunuh anak tapi ini ini dahulah iblis tahulah ikam lah disuruh Allah lari iblis aku kau dilawan iblis ini menyumpahi ke aku berangkat iblis ke Makkah memberitahu lawan umanya nah ini, nih napar awal napar sani itu, itu sejarahnya mendatangi hajar hajar kaifatak adida Watadhabu ibrahimu bibni kiliyadbahahu ikam nyaman Ibra ikam nyaman hajarai sini ya santai di Makkah nih lihat isukan tadi Ibrahim membawa anak di tangan sebelah kanan lading di tangan sebelah kiri seutas tali tali mengikat kaki dan tangan lading menyumbalih anak ikam hendak disumbalih Ibrahim Ikam nyaman duduk santai di sini. Anakmu hendak disumbalih laki Ikam. Ujar hajar laki ku ada bunga laki ku tuh ada bubungulan. Kada termasuk orang nang sabu-sabu. Normal akalannya Ibrahim tuh punya alasan anak menyembelih anak tuh napa garang tahu aja iblis perintah Allah ujarnya tahu am tuh bujur juga ujar Ibrahim perintah Allah kalau benar-benar alasan Ibrahim itu perintah Allah jangan pun Ismail hendak disembelihnya aku bininya disuruhnya Allah Ta'ala menyembelih aku siap nah apalagi anak kak aku siap bunga aja iblis taruh koi bener ha ini kita ambil kena intisarinya aku siap hendak disumbalih sidin kah nah apalagi akan hendak dicocok aja maginnya inting nah nah apa nah apalagi pecah manik maginnya eh lain pahaman pian lain deh kotawan lah aku siap jahaja, lari pulang iblis kada belum belum putus asa iblis ampun diri masih ada kesempatan untuk menggoda Ibrahim maandak talib pian maandak lading umak ya ujar Ibrahim anak wae kusumbali umak eh menggalilah Ibrahim lubang pacang menyembalih anak nih digali lubang bapaluhan awak Ismail waktu itu menyerbitakan lawan sapu tangan bah kenapa bah pian maka bepanas di sini kenapa pian maka menggali pasir bah ma abah bapak luhan awak kayak kasiannya ay abah menangis Ibrahim Umay uja Ibrahim anak wae pintarnya anak wae pintarnya nya dasar nah nak mati itu berpintar, pintar kalakuan penyembah yang taat lawan kuitan mati sekalinya Allahnya nak ada beberapa sembahyangan wani lawan kuitan kada mau mati iblis membisik lawan Ismail inna kata wa tal'ab inna kata wa tal'ab wa ma'abika hablun wa sikinun yuridu dabahak Ikam Ismailai santai nyaman beraramian lawan Abah. Ikam sebentar lagi akan disembelih Abah Ikam. Bukti kebenaranku Ibrahim di tangan kanannya adalah lading, di tangan kirinya adalah tali. Tali mengikat tangan dan kaki. Lading penyem, menyembelih engkau. Kenapa garang abah menyembelih aku? Tahu jarnya. Perintah Allah jar. Bercampur marah Nabi Ismail. Diambil batu besar, dilempar faqafa ainahul yusra karena mata iblis sebelah kiri picak iblis ujar Ibrahim ujar iblis abahnya diguda menyumpahi menyempahi mamanya diguda menyempahi anaknya dah pulang kada kawa diguda nang ini Ibrahim basanam sidin bapaluhan Allah ummai ya Ibrahim Aku hendak membuktikan dahulu doaku tujuh tahun yang telah silam pernah berdoa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak nang salih. Apabila aku ngomong kepada anak hendak menyumbali anak ni mau pertanda doaku kabul anak salih. Karena tanda dan ciri-ciri anak nang salih napa ujar kuitan. Sekali lagi nah tanda anak nang Salih adalah maasi napa ujar kuitan sekali lagi nah tanda dan ciri-ciri anak nang Salih menurut apa yang diperintahkan oleh orang tua karena aja Ibrahim kada nyaman juga menggawi nang orang sana kada nyaman baik izin nak nyaman nyarah tuh nyaman menggawi amun nyanang bepaksaan tuh kada nyaman juga digawe ay napa maksudnya nih menyumbali Ismail utak uni aja Ibrahim kayak apa pikiran sambil risau dan sedih berurai air mata Ibrahim kecintaan berbaur cinta dengan perintah anak dan berbaur cinta dengan perintah Allah Ibrahim sambil menangis menakuni anak Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk Fanzur maza tara Menangis Ibrahim kasihan anak menyembelih anak Ya bunayya Inni ara fil manami anni azbahu Manzur mada taro Malam tadi Abah iba mimpi Menyuruh Ikam iba nyuruh Menyuruh aku Nakai Ikam di Sumbali Allah menyuruh aku Nakai Ikam ni di Sumbali Aya apa pendapat ikam nak mau kakada kayak ikam disumbali. Berat permintaan abah. Permintaan abah ini berat. Kada minta minta, minta tukarakan baju hari raya kada. Kada minta tukarakan tapih kada. Kada minta kada minta lawan anak supaya kawin lawan yang lain kada minta lawan anak supaya anak disumbali kayak apa mau kakak permohonan ayah dijawab Ismail dengan perkataan yang lemah lumembut harum termaktub dalam Quran diabadikan sebagai tanda ciri-ciri anak nang saleh apa jawab Ismail Ya abatif alma ma tu'mar Ya abatif alma ma tu'mar Satajiduni insa'allahu minas sabirin Luar biasa Ya abatif alma ma tu'mar ستجدني إن شاء الله من الصابرين laksanakanlah abah perintah Allah ulun siap dijadikan sebagai korban sumbali habahi ulun ulun mau aja baik disumbali demi menjunjung perintah Allah jangan pian kada menyembali ulun pian maksiat lawan Allah tapa lampang lawan Allah Ta'ala kaina insya Allah ayah dapati anak dah termasuk orang nang sabar nabah tangan ulun nibah kaki ulun ulun bawa siat lawan pian bahlah ikat tangan ulun ikat kaki ulun supaya ulun bahi bila pian menyembalih ulun kada malacung bahi bila pian menyembali ulun kada ikat kaki dan tangan melompat-lompat ulun lacung-lacung ulun sakit hati pian baik ulun baik kada kawa baik minta ampun ulun mun menyakiti hatiku itan washat sufratak wasra imraraha asah bayi dahulu lading pian tu landapi capati bayi menyambali tu capati karena pa innal maut syadid mati bah kada gampang bah bila lading tumpul ulun lambat bayi mati lading landap bayi capat ulun mati kada terasa ulun sakit dan ulun siat pahala lawan pian pian pacul baju gamis bay, sekadar menutup aurat aja pian kalau kapurancingan bahi darah ulun madusa lawan pian ulun kena mana pasakan baju pian dagi bapandir pintar mana amun pian bahlah baju gamis memurancing darah karena baju pian ulun bayi badusa ulun kada mana pasakan lagi baju pian pacul bahaya baju gamis pian sekedar pian menutup aurat aja berikutnya bah ulun kirim salam bah lelawan mama pian kada memberitahu panglawan mama ulun jakat pian beritahu tulak isukan tadi nah ulun bersambah sujud di hadapan mama Ulun minta ampun bahai berlawan mama padahkan Isbiri ala amrillah ini baik perintah Allah padahkan lawan mama baik sabar lintu sabar anak isumbali karena kawa ini, ini perintah Allah ya kafian nih sukan tadi bapadah lawan ulun pada hendak menyumbali ulun minta ampun benar ulun lawan mama dan sementara dua bulan ini bahaya kekawanan ulun jangan dibariakan lawan mama ba hilang. kekawanan ulun jangan bariakan bayi ba hilang. karena bila ba hilang kawanan ulun keingatan sidin lawan ulun anakku ay cakanya kada di anakku ayah itu ambiat umai. Nah, kaila ya yatajaddadu husnah supaya kadem perbaharui duka cita nabah tangan ulun nabah kaki ulun Ibrahim mulai mengikat kaki dan tangan Al-aun anta ya waladi Al-aun anta ya waladi tidak setega ini anak tidak setega ini abah nak menyembelih engkau ini adalah perintah Allah. Abah cuma berdoa, mudahan nak ikam ditolong Allah. Nah itu bang. Itu bang tak ucapakan doa ul walid doa in nabi ala ummatih. Doa mama abah seperti doa nabi lawan umat. Kabul ujar Ibrahim al-aun antaya waladi mudahan nakai ikam ditolong Allah abah tidak setiga itu nak menyumbali ikam tapi perintah Allah mudahan ikam tuh aja nakai ditolong Allah cakanya kada tersambat nang itu na al-aun antaya waladi kata ulama Ismail itu mati disembelih tapi doa abah al-aun anta ya diikat kaki dan tangan dihadapkan ke kiblat kasah lidabahi seperti mana layaknya satu ekor kambing yang siap disembelih gemuruh malaikat menangis seluruh malaikat umat Allah Ta'ala ayo kejamnya diperintahkan Ibrahim menyembelih anaknya tidak ada di hati Ismail terkecuali mati tersembelih tidak ada di hati Ibrahim terkecuali anaknya sudah mati tersembelih falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم ambil lading Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tidak ada yang akbar hanya Allah anak tidak ada artinya anak tidak ada artinya perintah Allah lah yang akbar sambil mengata Allahu Akbar digayat anak Allah goncang seluruh malaikat menangis tegaknya engkau ya Allah Ibrahim putra kesayangannya disuruh menyembelih diam jar Tuhan ini urusan kok nah, ngapain kamu menangis cakai ikam tu jadi malaikat, cakai ikam tu jadi manusia. Bayi si anak disuruh menyumbali, ada kan ada harapan malaikat ikam. Lihat hambaku Ibrahim. Lihat, lihat, lihat. Her, ikam kah harap Ibrahim kah? Oh, diungahkan Tuhan. Takana Ibrahim, takana kita mana ada dapat korban. Nang sugih itu didangarakan. Bakorban, bakorban, bila kada bakorban, palayak raban na musallana. Bila nya kada bakorban, pala, palayamut insya Yahudiyan, wa insya Nasran. Sangat diancam oleh Rasulullah. Digayat. Bahimat. Ini membuktikan dalil Allah ta'thira kulli syai'im minal kainat biquwatihi bagaimanapun kekuatan lading tidak bisa memotong bagaimanapun kekuatannya api tidak bisa menghanguskan bagaimanapun kekuatan nasi tidak mengenyangkan kayak itukah etikat kita Allah ta'tira likulli syai'im minal kainat biquwati landapnya lading kada kawa memotong sampai galianan ya Ismail galianan ada tades Ismail sambil bergaya baucap Abah kada ikhlas cakanya Abah ikhlas sudah empat Abah kada ikhlas Abah tabawa lading tompol Ibrahim bercampur marah lawan lading membuang roh bananya Ibrahim lading ini nih. ditegang oleh Ibrahim batu besar dipadahkan anak lading tumpul ditegang batu besar pampalakatis sahratu belah dua batu nah ujar Ibrahim nak aku kada ikhlas lah lading tumpul lah nih batu belah ganjil ya Ibrahim lading ini membuang kata roh karena lading ini kenapa pun guru Ismail nang lunak kada panggal batu ba, batu balah di hati tiga lalu ba ucap lading tuh lading tuh diberikan ilham oleh Allah menjawab pandiran Ibrahim anta takulu wa ilahul alamin yaqul la taqta Ya Ibrahim, anta taqulu iqta wa ilahul alamin yaqulu la taqta. Ibrahim, ikam berucap panggalakan, lading panggalakan. Ujar Allah, jangan nang mana nang kuturut Ikam ka Allah kah? وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم lalu diperintahkan oleh Allah Jibril kepada kada masuk ke dalam surga diambil kibas dalam surga diganti Ismail dengan satu ekor kambing kibas kambing itulah disembelih sebagai nazar Ibrahim tiga momen kita ambil dalam cerita ini. Pertama, ketaatannya Ibrahim terhadap perintah Allah. Kedua, ketaatannya Hajar dengan suami. Ketiga, ketaatannya Ismail dengan orang tua. Itu bisa kita khutbahkan di hari raya kaina mengambil tiga momen pengorbanan itu kaina insya Allah